Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا <clears throat> اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri <clears throat> wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inna na'udzubika min an nudilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina amin <clears throat> Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah taala. Alhamdulillah malam hari ini <coughs> air panas ada. Alhamdulillah Malam hari ini Allah Ta'ala mudahkan kita semua Bapak Ibu berkumpul bersama di masjid ini ya Pertama untuk mengerjakan solat maghrib berjamaah Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah solat maghrib kita tadi Yang kemudian kita melanjutkan ibadah lainnya Maturnuan Yaitu tafakuh fiddin Yang mudah-mudahan <clears throat> apa yang kita lakukan malam hari ini memudahkan kita semua nanti berkumpul bersama di surga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa melewati suatu jalan pada jalan itu dia mencari ilmu syar'i ya niscaya Allah mem memudahkan baginya jalan menuju surga. <clears throat> Malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang keturunan adalah kesenangan, hiburan, perhiasan dan sumber pahala di akhirat. Jadi Islam itu menganggap keturunan itu sebagai kesenangan, nggih. Dan inilah yang semestinya terjadi pada setiap muslim. Jazakallahu khairan. Bismillah. Jangan sampai nikmat anugerah yang berupa anak itu kita sebagai seorang muslim menganggap sebagai wah ini malapetaka ya ini nanti dari mana makannya bagaimana biaya sekolahnya malah kadang-kadang ada beberapa orang itu yang berumur tujuh bulan bayinya ibunya hamil lagi lo naku hamil menewis gugur nawai, jangan ya. jadi itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala nikmat yang perlu disyukuri jadi sekali lagi Bapak Ibu yang namanya Islam menganggap keturunan sebagai apa tadi kesenangan hiburan dan perhiasan dalam kehidupan dunia. Selain itu, yang namanya keturunan ini adalah investasi pahala besar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba pahala yang berlipat-lipat. Nanti insya Allah kita bacakan hadisnya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 46 Allah taala berfirman, "A'udzubillahi rajim Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banun. Al-malu apa al-mal? Harta. Wal banun dan anak-anak zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia dunia. Ada yang mengatakan bahwa al-mal al-mal quwwatu nafa. Jadi kekuatan dalam hal manfaat ya itu harta sementara anak-anak itu kuwatu dafok jadi kekuatan dalam melindungi itu anak-anak ketika Allah taala mengatakan bahwa zinatul hayati dunia perhiasan kehidupan dunia perhiasan itu kan bisa baik bisa buruk Bapak Ibu maka di sini tergantung kepada orang tuanya menjadikan harta dan anak ini menjadi sesuatu yang menyampaikan ke surga atau tidak karena kalau tidak pandai-pandai orang tua mempergunakan harta, orang tua merawat anak, bisa-bisa nanti terjadi yang namanya firman Allah taala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi harta dan anak-anak kalian itu hanyalah fit fitnah, begitu. Nah, sementara kata Allah taala wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wal baqiyatu salihat ya kebajikan yang terus menerus jadi yang namanya harta Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai kebajikan yang terus menerus yang namanya anak juga bisa dijadikan sebagai kebajikan yang terus menerus. Mari kita lihat Nabi Ibrahim bagaimana beliau berusaha keras ya mendidik anak-anaknya kan akhirnya semua anak keturunannya menjadi nabi Bapak Ibu coba kalau panjenengan punya anak Pak semuanya jadi ulama Masya Allah robbaniyin yang kuat agamanya gitu kan wah itu investasi yang sangat besar sekali itu Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada awal ayat bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia dunia bisa baik bisa buruk tetapi ketika mengatakan wal baqiyatus solihat sementara amal kebajikan yang terus menerus khairun adalah lebih baik pahalanya inda rabbika di sisi robmu sawaban pahalanya wa khairun amala dan lebih baik untuk menjadi harapan. Nah ini Allah mengarahkan kita agar tidak hanya sekedar menjadi perhiasan tapi arahkan agar anak dan harta itu menjadi al-baqiyat apa tadi al-baqiyat as-solihat Masya Allah Zanjabil wala bertuqal hadha Jazakallah khairan Biasa ngomong dengan orang Arab begitu eh. <laughs> <laughs> Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, Islam juga menganggap anak keturunan itu sebagai sumber manfaat dan kebaikan. jadi mungkin awalnya itu memang didik, repot segala macam, tapi kalau sudah jadi, masya Allah, itu nanti bisa menjadi pahala jari jariah. Nabi SAW mengatakan, Iza matal insan." Kalau manusia mati, in qata'a anhu amaluhu illa min salasah maka amalnya terputus panjenengan ngapunten kalau sudah meninggal bisa ndak pergi ke masjid sholat ndak bisa bisa nggak puasa tilawatul Quran haji umroh ndak bisa pak tetapi kalau memiliki tiga perkara ini meskipun amalnya terputus pahala tetap menga mengalir pertama illa min sadaqatin jariyah illa min sadaqatin jariyah pertama kecuali apa sedekah jariyah nah sedekah jariyah ini para ulama itu mengartikannya wakaf Pak wakaf itu kan dah habis ya kita sodako kepada orang miskin dimakan bagus tetapi kan habis ya maka bagaimana kita itu harus mengatur ada sodako yang malah nguripi nggak pernah habis itulah yang namanya wa wakaf ya nanti saya jelaskan au ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu yang bermanfaat ya jenengan mengajarkan ilmu yang baik kepada orang diamalkan yang terakhir au waladin solihin yad'ulah atau anak soleh yang mendoakannya. Nah anak soleh ini tidak harus anak kandung bapak ibu, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya walad dalam bentuk nakiroh jadi umum. Ya. Jadi umum dan betapa banyak orang yang tidak bisa memiliki anak tapi ketika ngopeni anak-anaknya orang mereka juga mendoakan dia kan begitu. Juga dikatakan di sini bahwa anak itu dikatakan soleh kalau senantiasa mendo ngengi ya Pak. Mendoakan mendongengi. Mendoakan. Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah Ta'ala berkaitan dengan wakaf berkaitan dengan sodakoh ya dan tadi sodakoh jariah ini para ulama rata-rata mengartikannya sebagai wakaf ada sebuah hadis yang berbicara tentang karomatul aulia Ye, karomatul aulia mungkin saya sudah pernah menyampaikan juga iya sabun ya Pak Irwan jadi karomah itu seperti mukjizat Bapak Ibu, hanya saja kalau mukjizat terjadi pada para nabi, sementara karomah terjadi pada orang-orang soleh, para wali. Dan jenengan harus tahu bahwasanya wali itu bukannya yang bisa terbang di udara, yang bisa berjalan di atas lautan, boten Wali itu ciri seorang wali itu kalau dia meninggal dalam kondisi berpegang teguh kepada kitab dan sunnah itulah yang namanya wa, wali. Karena Allah Taala mengatakan ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Meskipun tidak pernah mendapatkan karomah misalnya, tapi dia itu berpegang teguh sampai meninggal dunia istiqomah dalam ketaatan, dalam iman dan takwa dialah wali yang sesung sesungguhnya. Allah Taala mengatakan ala inna aulia Allah ketahuilah wali-wali Allah itu la khawfun alaihim walahum yahzanun tiada rasa takut atas mereka dan mereka tiada bersedih. Siapa kata Allah Ta'ala Alladzina amanu wa kanu yattaqun Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa Semakin tinggi keimanan dan ketakwaan seseorang Berarti semakin tinggi tingkat kewaliannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi siapapun jadi wali bisa Bapak Ibu yang penting iman dan takwa. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nanti bisa menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan bersama Bapak Ibu. Ada seorang musafir, dia tuh mendengar suara di atas awan, "Isqi hadiqata fulan." Siramilah kebun si fulan. Awan, awan di atas itu ada suara isqi hadiqata fulan siramilah kebun si fulan langsung awannya itu pergi pak seret ke suatu tempat dia menurunkan hujan di sana diikuti sama musafir ini bukan musafir si pengguna jalan pokoknya diikuti hujannya ini mengalir kemana diikuti terus sampai berhenti pada suatu ladang di situ ada seorang petani lagi memperbaiki saluran airnya ditanya ya Abdullah wahai Abdullah gitu kan Masmuk sopo nama pian gitu kan ditanya Rupanya namanya itu persis seperti nama yang disebutkan yang tadi dia dengar dari awan Bapak Ibu persis. Nah, orang itu balik bertanya petaninya, "Lah, lah popian kok letang let polisi tah Pak Kodir B gitu kan ya." <laughs> Mumpung orangnya nggak ada. Iya, ndak ketok. <laughs> Pura-pura ndak ketok. Iya, jadi Akhirnya dia menjelaskan tadi itu saya mendengar suara di atas awan yang ucapannya itu isti hadiqata fulan dan fulan ini nama sampean persis. Ini kan perkara yang bukan biasa kan, tidak mungkin terjadi pada sembarang orang. Dia bertanya, sekarang yang jenengan lakukan itu apa kok sampai segitunya gitu loh. Maka dia menjelaskan bahwa keuntungan dari ladang ini Bapak Ibu sepertiga digunakan untuk sodako, sepertiga dimakan sekeluarga, sepertiga dikembalikan untuk operasional ladang. Nah, sementara wakaf, wakaf itu kan harta ini wis untuk Allah gitu loh. Harta ini untuk untuk Allah. Karena untuk Allah tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihadiahkan pokoknya menetap seperti itu sampai kiamat itu namanya wa wakaf nah rata-rata zaman ini yang difahami orang tentang wakaf itu kan wakaf masjid wakaf karpet rusak ganti ini nunggu sing wakaf lain gitu kan sekarang panjenengan kan banyak orang ini paling mungkin secara pribadi wis iki perusahaanku tiba-tiba aku mati Gak karu-karuan wis tak wakafkan buat Allah taala nanti sepertiga untuk masjid betul Mutakin misalnya sepertiga tak makan sekeluarga atau untuk yang mengelola dari anak-anaknya sepertiga dikembalikan untuk operasional peru perusahaan kan bisa begitu pak sekarang panjenengan punya harta misalnya harta itu kalau panjenengan ke bank bisa ndak anak pian ngambil kalau misalkan nggak ada surat kuasa, nggak bisa kan? Istri nggak bisa ngambil ya kan harus ada surat kuasa. Nah kalau misalnya tiba-tiba ndak ono, siapa sih kayak marisi? yang nggak dapet, istrinya nggak dapat, malah dipek bang ya kan? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bapak ibu pernah bertanya, siapa dari kalian yang harta milik ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Kalau panjenengan ditanya begitu jawabannya apa Bapak Ibu? <clears throat> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa dari kalian yang harta milik ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Para sahabat semua jawab, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita kecuali hartanya sendiri itu lebih dia sukai daripada harta milik ahli waris. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka harta kalian adalah yang sudah kalian sodakohkan, sementara harta milik ahli waris adalah yang masih ada di antara kita, gitu. Nah, kita nggak tahu bapak ibu, ya kalau anak kita soleh semua, alhamdulillah, gitu. Tapi kalau kadang-kadang anak yang tidak sholat, anak itu suka melakukan maksiat, berarti kan kita itu bantu mereka dengan harta warisan ini untuk berbuat maksi, maksiat. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sinten Umar bin Abdul Aziz? Keberapa? Ke sepuluh. Iya, jadi dikatakan dia itu khalifah kelima karena keadilannya itu kan Umar bin Abdul Aziz, tapi kan tidak, itu cuma istilah saja karena dia bukan sahabat, dia dari kalangan tabi'in ya Umar bin Abdul Aziz, tapi keturunannya Umar bin Khattab. Kembali kepada cerita yang waktu itu Umar itu kan belusukan terus Bapak Ibu gitu, cuma hanya saja gono nyuting, gono menyiarkan gitu aja gitu. Jadi Umar itu nggak pernah tidur Pak Qadir Sampai suatu ketika dia itu mendengar mbah-mbah ibu-ibu nyuruh anaknya mencampur susu dengan madu. Nggih. Nggih. Susu dengan apa? Nggih ta, teman Pak Qadir. Keleo. Jadi ibu ini menyuruh anaknya mencampur susu dengan madu, anaknya tidak mau Ibunya bilang, loh nak khalifah lo gak akan weruh. Padahal kan mendengar di luar. Bu, kalau <clears throat> Amirul Mukminin tidak tahu tapi Robnya Amirul Mukminin tahu. Langsungnya dimantu anak ini pak yang kemudian melahirkan seorang anak lahirlah dari anak ini yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini ketika mau meninggal itu anaknya ada sekitar 10 atau 15 begitu itu semuanya belum balik pak. Tapi nggak ditinggali apapun gitu, nggak ada warisan apapun. Padahal kerajaannya itu, pemerintahannya itu mulai yang paling timur min waroin nahar daerah Transoksiana. Pernah ke sana Pak Irwan? Sampai yang paling barat di Al-Maghrib Al-Aqsa ya di Maroko yang paling barat. Maroko itu kan meliputi Maghrib, Maroko sekarang, Tunis, Aljazair, Libya, mana lagi Mauritania, Tunis. Ini semua dulu itu jadi satu sebelum ada penjajahan itu namanya Al-Maghrib Al-Arabi namanya. Jadi ini Arab bagian barat. Nah, itu kerajaannya Umar bin Abdul Aziz tapi dia tidak mewariskan apapun. Perdana Menterinya Rojak bin Haywah orang terdekatnya bilang itu lo anak-anak pian cili-cili masuk kayak warisan apapun gitu kan dipanggil anak-anaknya itu pak masih belum ada yang balik kecil-kecil gitu dia bilang bahwa bapak ini nak bukan tipe orang sing jupuk hartai orang rakyat kemudian dipekno nangoni anak indah tetapi kita wilah kalian itu satu dari dua kemungkinan kalau orang soleh atau tidak soleh. Kalau orang soleh pasti dijaga Allah Ta'ala. Ya kan? Ihfadillah ya. Fadka, jagalah Allah, nih, Saya Allah menjagamu. Tapi kalau kalian tidak soleh, bapak ini tidak mau mewariskan harta yang digunakan untuk mak siat. Nah, jadi jangan sampai harta yang kita tinggalkan itu pak, kemudian anak-anak kita tidak benar malah tidak karu-karuan. Nah makanya sekedar saran saja Kalau kita itu ingin punya harta yang akan kita bawa mati Yang terus berlipat-lipat Yang pahalanya terus mengalir Dibuatlah Ayo kita musyawarah mengumpulkan berapa harta digunakan untuk apa gitu kan Nanti sepertiga untuk sodakoh Mbah terserah di sodakoan kemana Ke masjid terutama misalkan butuh karpet butuh AC misalkan gitu Sepertiga untuk kembali kepada apa operasional perusahaan misalkan itu perusahaan atau misalkan rumah yang disewakan misalnya untuk ganti pelafon lah, untuk memperbaiki dindingnya lah gitu. Terus sepertiga untuk yang ngurusi. Ngurusi ini bisa anak pean, bisa orang yang di apa? Yang yang pokoknya amanah lah, ya amanah gitu. Nah, cuma ini awal-awal Bapak Ibu sepertiga, insya Allah harta Allah itu pasti berkembang. Coba sekarang yang ditinggalkan Uthman bin Affan itu hotel-hotel itu, tower-tower itu di Saudi berapa itu? Itu sudah nggak sepertiga Pak. Kalau sepertiga kebanyakan itu 10% uwake sudah gitu. Jadi tergantung kesepakatan nanti. Pokoknya ini adalah sebuah sistem dari Nabi Muhammad SAW yang patut untuk kita renungkan bersama. Nggih, renungkan bersama. Sehingga nanti dari harta ini Bapak Ibu itu bisa digunakan untuk iftar saim kula Ramadan gitu kan. Bisa untuk uh, membeli hewan kurban dibagi-bagi, bisa untuk kalau zaman dulu kan kalau ada keperluan untuk beli senjata untuk jihad, untuk apa, butuh sekolah, itu bisa begitu. Panjenengan pernah mendengar enggak kisahnya Insinyur Solah Atiyah dari Mesir? Halo? Enggak pernah dengar. Ya enggak apa-apa nih ngono. Ada videonya nanti tak share ke Pak Irwan insya Allah. Oke, jadi ini Bapak Ibu, kenapa saya menjelaskan demikian? Karena kita itu perlu membawa mati harta kita gitu loh perlu membawa mati harta harta kita. Tapi makna membawa mati itu bukan seperti orang Cina, sepatunya digowo, perhiasan digowo, piring kesukaan digowo ndak. Maksudnya kita kohkan. Ketika Ibnu Katsir rahimahullah hendak menafsirkan surat at takathur gimana awalnya itu? Al qari'atu mal qari'ah. Nggih alhaakumut takatsur. Itu Ibnu Katsir rahimahullah mendatangkan hadis Nabi dalam Sahih Muslim juga. Beliau mengatakan bahwa nanti itu setiap Bani Adam itu bilang mali, mali, mali. Artinya apa? Hartaku, hartaku, hartaku gitu. Karena masing-masing orang itu kan butuh harta, Pak. Untuk menebus dirinya biar masuk sur surga. Bahkan mereka itu wes gak popo keluargaku sih melbu neraka menggantikan aku kan begitu. Ya wadul mujrimu lau yaftadi min adabi yaumi idim bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih Ya wadul mujrim. Mujrim itu kan orang yang penuh dengan jarimah dosa. Ya wadu sangat berharap al mujrimu lau yaftadi andekan menebus min azabi yaumi izin, andekan menebus bisa menebus azab hari itu siapa anak-anaknya bibani wa sahibatihi atau istrinya wa akhi dan saudaranya gitu kan wa fasilatihi allati tuwi fasilatu kabilah keluarga besar yang dulu melindunginya bahkan waman fil ardi jami'an thumma yunji bahkan kalau perlu semua penduduk bumi itu wis masuk neraka untuk nebus dirinya gitu Pak makanya butuh harta di mana mana hartaku mana hartaku dibalas sama Allah Ta'ala malaka min mal pean penuh itu tidak punya harta illa ma akal afnait kecuali yang sudah sampean makan ngabunten harta kita itu yang hakiki pak sudah kita makan terus keluar di WC itu milik kita pak itu harta hakiki bista faablait atau yang jenengan kenakan sampai lusuh tidak bisa dipakai lagi jadi keset itu itu harta kita Pak jadi lapiah. Ya. Au tasaddaqta atau yang Anda sodakohkan kemudian mengambil pahalanya itu harta kita yang hakiki. Wa ma siwa dzalika fajarikuhu linnas. Adapun yang selain tiga ini maka dia tinggalkan untuk manu manu manusia. Yang nggak tahu apakah anaknya, apakah dicuri orang gitu. Nah, ini sebagai bentuk apa tadi itu? Penyemangat barangkali diantara Bapak Ibu ingin membawa mati hartanya dengan cara seperti itu. Makanya Allah tadi mengatakan al malu wal banuna zinatul hayatid dunya cuma biar perhiasan perkara yang mubah ini menjadi berpahala jadikan wal baqiyatus salihatu inda rabbika khairun apa tadi khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang anak soleh pak mendidik anak soleh itu butuh biaya pak Iya apa enggak? Makanya kalau panjenengan golek gratisan gak bermutu anak enggo gitu. Nek jenengan gratisan gak berjuang membuat anak ini baik ya jangan diharap anak ini membalas panjenengan gitu. Jadi mencetak anak soleh itu butuh perjuangan. Makanya kalau jenengan menyekolahkan anak ojo jaluk keringan-keringanan terus. Malah golek yayasan sing membiayai. Engko sing oleh pahala yayasan ini jenengan gak oleh apa-apa. Gitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha layarfa'ud darajah. Sesungguhnya Allah itu layarfa'ud darajah benar-benar meninggikan derajat lil abdi salih bagi hamba soleh fil jannah. Jadi derajatnya ditinggikan terus Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia heran bertanya ya Rabbi anna liyahadha wahai Rabbku dari mana aku mendapatkan derajat ini kata Allah Subhanahu wa taala bistighfari waladikalaka min ba'dik ini karena istighfar anakmu setelah kamu tidak ada Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira jadi mencetak anak untuk otomatis mendoakan orang tuanya itu, Pak, itu perlu biaya besar gitu loh. Perlu biaya besar, perlu perjuangan tinggi dan ini termasuk perkara yang akan menambah pahala orang tua meskipun sudah ma makan. <clears throat> sudah apa, Bu? sudah mati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada tujuh perkara pak, ada tujuh perkara yang akan disusulkan kepada seorang mukmin setelah meninggal. Ya beliau mengatakan Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih Sesungguhnya di antara amal dan kebaikan yang akan digabungkan kepada seorang mukmin setelah meninggal satu ilman allamahu wa nasyarahu ilmu yang dia sebarkan yang dia ajarkan. Mungkin panjenengan ngajari orang ngaji, ngajari baca Al-Fatihah, Masya Allah atau jenengan nggak bisa ngajari ngaji wis aku tak bagian sing bayari guru ngaji wae ndak apa-apa daripada ndak sama sekali kan atau aku tak mencetak buku wes tak bagi-bagi gratis tentang hukum-hukum seputar puasa masa orang itu meyakini pak kentut di air lo batalkan puasa ojo sikatan lo engko batal dan ya bunyi Okay. Jadi pertama adalah il ilmu yang dia sebarkan dan dia ajarkan. Yang kedua, wawaladan solihan tarokahu dan anak soleh yang dia tinggalkan. Soleh dalam makna umum bisa anak pian sendiri, bisa anak orang lain, Pak. Nah ini kalau panjenengan misalnya ya di samping didik anaknya juga ketika ada teman-temannya main dididik juga yang baik gitu kan berarti kan nurut jadi baik semua gitu. Ini pahala jari ya, Masya Allah. Yang ketiga wa mushafan warrothah dan mushaf yang dia wariskan. Ini mumpung mau Ramadan Pak. Di antara cara agar kita mendapatkan pahala banyak itu bikin sandal banyak-banyak buat orang pakai wudhu atau apa Quran ini gak ada Qurannya ya <coughs> iya kalau saya mau itu tuh kan ben ngono Ya yes, ajuk wis kalau sing maca percuma. Nggih. Au masjidan banahu nah, atau masjid yang dia bangun, Pak. Atau masjid yang dia ba bangun. Cuma sekarang ini orang-orang itu kan eh, rata-rata e, itu apa ya? Bermegah-megahan untuk memperbaiki masjid, Pak Bagus sih sebetulnya, tetapi yang lebih penting lagi bermegah-megahan bagaimana biar jamaah wakil gitu loh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa di antara tanda kiamat itu bermegah-megahan terhadap mas masjid dan beliau mengatakan ma umirtu bitasyidil masajid aku tidak diperintahkan untuk menghias-hias masjid Ya tidak apa-apa bagus tapi pentingkan juga bagaimana agar orang-orang kerasan ya dan suka tinggal di dalam mas masjid. Kemudian au baitan libni sabili banahu atau rumah yang dia bangun untuk ibnu sabil. Ibnu sabil itu para musafir para mahasiswa yang menuntut ilmu, orang-orang yang anu. Misalkan ada orang datang dari jauh, datang ke Taman Puspa. Oh, itu loh ada orang rumah yang dibangun Pak Irwan misalnya. Untuk setiap musafir, masya Allah gitu kan. Au nahron ajrohu atau sungai mata air sumur yang dia gali bapak ibu diminum banyak orang dan terakhir au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi atau sodako yang dia keluarkan dari harta dia ketika dia sehat ketika dia hidup yalhaquhu mim ba'di mautihi semuanya itu diikutkan padanya setelah meninggal dunia ini kan pahala jari jariah ini ibadah muta'addiyah ibadah apa tadi muta'addiyah nah untuk anak Bapak Ibu, untuk anak ini saya menyemangati panjenengan jangan e, untuk anak itu jangan eman-eman. Pokoknya biar anakku jadi orang soleh gitu kan. Cuma ya ketika kita pingin anak kita soleh, ya pian juga jadi ya soleh. Jangan anak itu dipaksa untuk so soleh. Ini dikatakan bah bahwa Bahkan sekiranya anak meninggal dunia mendahului orang tuanya, orang tua tetap mendapatkan pahala yang melimpah. Berdasarkan hadis Abu Salma, pengembalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Abu Salma ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bakhin bakhin bakhin bakhin itu istilah sebagai bentuk kekab, kekaguman kepada sesuatu yang sangat besar. Bakhin, bakhin gitu. La khamsun ma athqalahunna fil mizan. Sungguh lima perkara ini sangat memberatkan mizan timbangan amal. Apa kata Nabi? Satu, la ilaha illallah Wallahu akbar dua Subhanallah tiga Walhamdulillah empat yang terakhir wal waladus solih ya wal waladus solih dan anak soleh yutawafa yang meninggal fayahtasibuhu walidahu kemudian kedua orang tuanya berharap pahala dari kematiannya belum lagi pahala besar yang didapat orang tua bapak ibu ketika mendidik anak-anak perempuan jadi mendidik anak perempuan, kemudian berbuat baik kepada mereka, ini pahalanya sewangat besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ala jariyatain barang siapa merawat dengan baik dua anak perempuan ya man ala jariyataini hatta tablugha hingga keduanya balik jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ah ya artinya niscaya akan datang pada hari kiamat saya dan dia seperti ini kemudian beliau merapatkan jari-jarinya maksudnya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi kedudukannya itu Bapak Ibu nanti bersandingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekali lagi kehadiran anak jangan pernah dianggap sebagai be beban. Kadang-kadang panjenengan Pak ketika mencari nafkah keluar rumah niatkan ini gitu loh semangat. Ibu-ibu juga ketika mencucikan bajunya, ketika memasak untuk suami niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nggak diniatkan untuk Allah, itu nanti hitungannya adalah rutinitas. Apalagi nek di eh, apa ya dibarengi mbek cemberut, merenggut, wah tambah golek popo, pegel tok gitu. Makanya miskadong itu niatkan perkara-perkara yang mubah itu niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala semua. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud, kalau enggak muat bin Jabal itu, aku sampai meniatkan, tak niatkan ibadah sampai ketika aku makan, ketika minum, ketika tidur, ketika berjalan, ketika bangun, itu semuanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala biar berniat paha pahala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kana lahu thalathu banat. Barang siapa memiliki tiga anak perempuan, fasabara alaihinna. Kemudian bersabar mendidik mereka. Faat amahunna memberi mereka makan wasaqahunna memberi mereka minum wakasahunna memberi mereka pakaian min jidatih dari hartanya kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah jadi mereka semua ini akan menjadi penghalangnya dari api neraka pada hari kiamat tadi kan tiga ya itu hadisnya Uqbah bin Amir. Sementara dari hadis Jabir bin Abdullah itu ada sahabat yang ngenyang. Kali po Nabi ya wes loro gak popo gitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka nalahu salasu banat. Barang memiliki tiga putri, yuk wihinah, dia melindungi mereka wayakfihinna menanggung beban mereka wayarhamuhunna dan menyayangi mereka faqad wajabat lahul jannatu albattah maka pasti dia mendapat surga tiga kan faqala rajulun min ba'dil qaum maka seorang laki-laki dari kaum bertanya wasintaini ya Rasulullah Rasul kali juga nggih Kan tadi yang tiga kan, dinyang Rasul kalau poong juga gitu kan. kalau kata Nabi, nggih pun dua ndak popo gitu. Wasintain ya, begitu juga dua anak perempuan perempuan andai kan kalau mungkin setunggal juga nggih paling Nabi juga iya paling cuma nggak ada yang bilang cuma dua Bapak Ibu Oke, ini sudah isya Bapak Ibu. Eh <clears throat> Intinya kesimpulan pembahasan kita pertama adalah kuatkan kesolehan istri ya pada agama dan akhlak juga kuatkan kesolehan suami baik pada agama dan akhlak kemudian kuatkan kesolehan bapak ibu yang nanti melahirkan kita-kita ini sehingga saudara-saudara kita juga orang-orang yang soleh Insya Allah begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah dari saya sendiri dan saya mohon maaf. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.